Hati-hati teman-teman sekalian, jangan hanya kena kepepet. Kulil hak walau kana mur. Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Karena kejujuran dan kebenaran itu hanya pada saat itu saja masalahnya. Kita lakukan satu perbuatan nih. Kamu lakukan? Iya benar, saya lakukan. Hukumannya ini, baik silahkan. Konsekuensinya nggak masalah. Katakan kebenaran walaupun pahit. Gitu. Tapi clear pada saat itu. Daripada kita dusta, akhirnya kebongkar satu waktu atau ada yang bertanya dusta lagi dan sampai kapan dosa kita menumpuk nih toh juga ujung-ujungnya pasti datang hukumannya nggak ada orang dusta mungkin teman-teman kalau yang pernah mengalami ini dan semoga Allah ampuni kalau pernah dusta kita berhasil lolos di satu kali di dua kali tapi pasti tiba di titik klimaksnya kita pasti akan kebongkar nggak bisa nggak Allah Azza wa Jalla akan bongkar dan lebih memilukan nanti tambah nggak enak gitu Sampai kita berharap coba dulu waktu awal saya ngaku saja ya. Karena ternyata dengan bertumpuk ini makin banyak hukum konsekuensi hukum pembersihannya. Jadi lebih baik jujur. Untuk apa tidak jujur? Gitu kan? Untuk apa tidak jujur? Masuk di dalamnya teman-teman sekalian bersumpah ini kata ulama mengucapkan dengan lisan atau dia mengikrarkan sumpah walaupun dia tidak ucapkan seperti kasus teman-teman masuk kantor disumpah yang orang Islam sumpah atas nama Allah gitu kan orang-orang kafir mungkin sumpah atas nama agama mereka tapi orang muslim dia sumpah atas nama Allah saya akan jalankan amanah saya akan begini saya akan begitu sumpah atas nama Allah ini kalau berkhianat sedikit ini berarti sumpah dusta sumpah dusta gitu kan gak benar ini makanya kita harus hati-hati al-mu'minuna ala syurutihim orang mukmin sesuai dengan syarat yang telah disepakati kalau antum tanda tanganin akad di kantor jam 7 pagi masuk, keluar jam 5 sore, jangan telat. Macet telat sampaikan maaf. Ada alasan. Dipotong gaji ya sudah nggak masalah. Mau tidak telat ya keluar lebih cepat misalnya. Ya, bisa kita cari jalan lah gitu kan. Jadi nggak ada alasan untuk dusta. Kenapa harus dusta? Walaupun dalam kondisi terdesak, kontrol diri teman-teman sekalian. Terdesak pun jangan dusta. Jangan dusta, tidak boleh. Apalagi kalau sampai sumpah, ya.